وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan Pak kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini di tempat yang mulia ini dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan juga kita berterima kasih bersyukur kepada pihak yang telah memberikan tempat yang mulia ini sehingga terselenggaranya kajian sore Sabtu dan pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan masalah yang sangat penting tentang apa-apa yang disyaratkan oleh Allah Taala di dalam ayat Al-Quran dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya tentang masa depan kaum muslimin dan kita mengungkap sedikit tentang qabaihul yahud tentang sifat-sifat buruk orang Yahudi dan masa depan kaum muslimin yang wajib diperhatikan hari ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Orang-orang kafir yang merupakan tentara-tentara syaitan laknatullah. Mereka senantiasa akan mengintai dan memperhatikan perkembangan kaum muslimin. Musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, mereka akan senantiasa mencari jalan usaha untuk menggelincirkan orang-orang yang berada di dalam yang lurus. Dan mereka senantiasa tidak akan ridho kepada orang-orang yang berada di jalan yang lurus terutama Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Walang tarba ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani selamanya tidak akan ridho terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman ini mengikuti jejak mereka, mengikuti langkah-langkah mereka. Maka syaitan berbentuk manusia ini akan senantiasa berusaha, akan senantiasa melakukan bentuk rekayasa dan usaha untuk menggelincirkan orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat yang ketujuh. Allah Ta'ala berfirman, "Babima agwaisani la'akudanna lahum al mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aidim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah telah menjelaskan dalam surat yang ke-7 ayat 16 ayat 17-nya. Di mana syaitan laknatullah berkata di hadapan Allah taala dengan sebab engkau telah mencapu makhluk yang durhaka maka aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalanmu yang lurus Lalu aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Sehingga engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ini syaitan laknatullah. Baik syaitan berbentuk jin ataupun syaitan berbentuk manusia. Mereka senantiasa akan mengintai orang-orang yang beriman dan berusaha untuk menggelincirkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala memperingatkan kita dalam surat yang ke-17 ayat 64-nya di mana musuh-musuh Allah orang-orang kafir yang merupakan tentara-tentara syaitan mereka akan menempuh berbagai cara. Allah Ta'ala berfirman, Wastafjiz, man istafa'ta minhum sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajulika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa gharura dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi mampu di antara mereka disautikan dengan suaramu, dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka dalam harta anak-anak dan keturunan dan berilah janji mereka. Dan tidaklah janji syaitan melahirkan sebuah tipu daya belaka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang ke-17 surat Al-Isra ayat 64. Di mana tentara-tentara syaitan laknatullah akan menempuh berbagai cara akan menempuh berbagai usaha. Bagaimana cara menggelincirkan orang-orang yang berada di atas Islam, di atas sunnah, di atas keimanan. Di mana mereka akan berusaha dengan suara-suara mereka. Mereka akan menyebarkan propaganda-propaganda buruk. Mereka akan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan lisan-lisan mereka, dengan ajakan-ajakan mereka. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Hudzaifah, "Du'atun ala abwa jahannam." Yaitu akan muncul kelompok yang telah direkayasa oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani para dai yang akan menyeru kepada jurang api neraka. Yang akan menyeru kepada kesesatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan aridan. فقال هذا سبيلي ثم خط خطوطا آخر عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل وفي كل سبيل شيطان يدعو إليها Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita semua di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis yang lurus satu, lalu dia mengatakan inilah jalanku, maka ikutilah. Lalu beliau membuat garis di sebelah kanan dan kiri dengan garis yang banyak. Lalu beliau mengatakan inilah jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Itu syaitan dalam bentuk manusia yang akan menyeru kepada jurang kesesatan. Bahkan Allah telah menjelaskan tentang bagaimana rekayasa orang-orang kafir untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Allah telah mengatakan tentang syaitan lanatullah. Dan kerahkanlah pasukan yang berkuda, pasukan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka dengan harta dan anak. Yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir laknatullah mereka pun akan berusaha dengan kekuatan mereka, dengan tentara-tentaranya, baik tentara yang mereka dalam pasukan berkudanya ataupun dalam pasukan pejalan kakinya, maka akan mereka kerahkan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Wahadihil adawah baina alil imani وبين أهل الكفر قائم إلى قيام الساعة sehingga permusuhan ini antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir antara alul hak dengan alul batil akan terjadi sampai hari kiamat maka orang-orang kafir lanatullah senantiasa mereka akan mengintai dan senantiasa mereka akan melihat perkembangan orang-orang yang beriman termasuk kepada negara-negara Islam dan mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi dan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Iwatu iman rahimakumullah mereka akan berusaha menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka akan berusaha untuk menopang pemikiran-pemikiran yang menyimpang agar kaum muslimin tidak berpegang teguh lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Agar kaum muslimin tidak istiqomah lagi kepada Islam. Agar kaum muslimin tidak istiqomah lagi di atas keimanan. Maka orang-orang kafir akan mengintai dan melihat aliran-aliran yang menyimpang dan mereka membantunya agar menjadi wasilah untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Mereka pun akan berusaha dengan kekuasaan mereka untuk menganiaya, menyiksa orang-orang yang beriman. Sebab itu adalah merupakan sunnatullah merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Akan terjadi seperti itu. Di mana orang-orang yang beriman akan diuji. Baik dengan pemikiran. Apakah dia akan tetap istiqomah di dalam hak. Dan mampu untuk menolak. Membantah tentang setiap pemikiran yang menyimpang. Demikian juga orang-orang beriman. Satu ketika akan diuji jasadnya akan diuji tubuhnya dengan berbagai bentuk cobaan termasuk dari orang-orang kafir. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diuji seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan yang lain-lainnya. Iwat iman rahimakumullah. Maka sebetulnya tidak mungkin kita meminta kebaikan dari musuh-musuh Islam. Tidak mungkin kaum muslimin akan meminta belas kasihan dari musuh-musuh Islam. Dari musuh-musuh Allah. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan walan takbo angkal Yahudu walan Nasara hatta amin latahu. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani mereka senantiasa akan melakukan berbagai bentuk penganiayaan terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan ihwati iman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang jati diri orang-orang kafir dan tentang jati diri orang-orang Yahudi. Jika seandainya kita melihat hari ini berbagai bentuk keburukan orang-orang Yahudi, kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Quran tentang mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkannya di dalam surat yang ke-17 di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat mereka. Bahkan ada ulama yang menjelaskan koba kobaihul Yahud, sifat buruk orang-orang Yahudi. Di antara sifat buruk orang-orang Yahudi, kalau jelaskan di dalam ayat Al-Quran. Di mana mereka telah disifat oleh Allah Ta'ala bil fasad wal ulu arab. Kama anna Fir'aun aqad ala fil arab. Orang-orang Yahudi ini telah disinyari oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka akan bersikap sombong dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Iwatu iman rahimakumullah. Lihat kepada ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sifat mereka dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8 Allah Ta'ala menjelaskan tentang mereka وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءت خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما alau takbira. Asa rabbukum ayarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hatira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Isra dari ayat keempat sampai ayat ke-8 menjelaskan kepada kita tentang jati diri orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab. Sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dua kali. Ya Allah Ta'ala telah mensifati orang-orang Yahudi. Yaitu Bani Israel di sini. Di mana mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi dua kali. Dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi, waktu iman rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala telah mensinyari dan menjelaskan tentang sifat orang-orang Yahudi. Di mana mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan orang-orang Yahudi ini melakukan dua kerusakan dan tidak ada dalil yang pasti yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kerusakan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebagian para ulama menyatakan yang dimaksud dengan dua kerusakan ini di mana mereka membunuh nabi-nabi mereka dan mereka menyelisihi kepada Alkitab yaitu menyelisihi hukum Taurat. Di mana mereka membunuh Nabi Zakaria dan mereka membunuh Nabi yang lainnya juga. Di antaranya dikatakan Nabi Yusuf yang tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran penamaan ini. Dan mereka menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Alkitab yaitu Taurat. Dan demikianlah para ulama menukil tentang apa yang dimaksud dengan kerusakan yang mereka perbuat. Tetapi tidak ada dalil yang sorry menunjukkan apa kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi para ulama juga menunjukkan bahwa ayat ini adalah menunjukkan umum tentang sifat orang-orang Yahudi akan membuat kehancuran dan keburukan di muka bumi ini dua kali. Salim Allah Ta'ala dalam kitabnya tentang al-jamaat maka beliau mengisyaratkan bahwa tentang dua kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dimungkinkan setelah turunnya Al-Quran. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyebutkan bahwasanya antara sejarah tidak ada yang mengalahkan mereka dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Tetapi di dalam ayat ini seolah-olah yang akan mengalahkan mereka adalah orang-orang mukmin. Iwatu iman rahimakumullah. Maka kalau diteliti, jika dipahami bahwa yang dimaksud dua kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setelah turunnya ayat Al-Isra ini, maka bisa diteliti kerusakan yang pertama berawal dari Bani Quraidah yang mereka membuat keonaran dan membuat kerusakan setelah mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin dan mereka menganiaya salah satunya seorang wanita yang pada waktu itu berada di Quraidah di sekitar mereka dan mereka melakukan kerusakan pertama kali sehingga Allah Ta'ala mengabadikan di dalam surat al hasar di mana mereka terpencar ke seluruh penjuru dunia dan mereka menjadi manusia yang hina. Iwatu iman rahimakumullah. Maka mereka terusir dari Madinah dan mereka tidak memiliki sejengkal tanah pun. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan lagi. Yaitu berdasarkan sejarah sekitar tahun 60-an. Ketika mereka mengambil sebagian tanah Palestina oleh mereka yang ditempati hari ini, lalu mereka memiliki kekuatan lagi dan mereka adalah tersebar ke seluruh pelosok dunia dan menempati tempat-tempat yang penting di dunia ini. Dan inilah menurut sebagian para ulama seperti Syekh Salim taala bentuk kerusakan yang mereka perbuat yang kedua kalinya. Ewa iman rahimakumullah. Allah Ta'ala telah mengsinyari dalam surat Al-Isra ini ayat 4 sampai ayat 8 yang bagi orang yang meneliti. Di sini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mereka akan membuat kerusakan dan mereka akan menyombongkan diri di muka bumi ini yang kedua kalinya. Oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah. Mereka telah membuat kerusakan di berbagai tempat. Dan mereka telah menyombongkan diri sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkannya. Sampai Allah Ta'ala mengisahkan sehingga tatkala mereka itu akan ataupun mendapatkan kekuasaan yang kedua kalinya dan mereka melakukan kefasadan, kerusakan yang kedua kalinya. Lalu Allah Ta'ala nanti akan mengutus orang-orang yang akan memerangi mereka dan akan mengalahkan lagi mereka. Jadi waktu iman rahimakumullah. Ini memang Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang sifat perangi orang-orang Yahudi. Di mana mereka memiliki sifat akan membuat kehancuran akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kata-kata teroris atau bentuk teror sebenarnya bentuk teror yang paling besar di dunia ini dan teroris paling besar di dunia ini adalah orang-orang Yahudi di mana mereka telah melakukan teror baik dalam bentuk teror pemikiran ataupun teror dalam bentuk jasad. Mereka telah lakukan di muka bumi ini. Sebab Allah Ta'ala telah mensinyalir dan menjelaskan tentang sifat-sifat mereka di dalam ayat Al-Quran. Itu di antara sifat buruk. Budi pekerti yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Di dalam ayat Al-Quran begitu banyak sifat orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan, di antara sifat orang Yahudi adalah menganiaya nabi mereka. Dan di antaranya mereka telah melakukan penganiayaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah telah mengkisahkan dalam ayat Al-Quran. Ya alladina amanu la takunu kalladina Musa fabara'ahu Allahu Wafa'ana Allah wajihat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang telah ya, menganiaya, yang telah menyakiti Nabi Musa. Lihat ya, sifat orang-orang Yahudi memiliki sifat yang buruk, termasuk mereka kepada Nabi mereka. Kemudian di antara sifat mereka adalah meninggalkan dan menyelisih kitab yang diturunkan kepada mereka. Yang kita dilarang untuk menyerupai mereka dari berbagai sisi. Allah Ta'ala menyatakan tentang mereka. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatullah minal khasirin. Sampai Allah telah menyebutkan tentang mereka. Wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihin. Di mana orang-orang Yahudi mereka adalah menyelisihi kitab yang diturunkan kepada mereka. Salah satunya adalah Taurat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk komitmen kepada kitab yang mereka dapatkan pada waktu itu. Yang diturunkan kepada mereka. Lalu dinyatakan di dalam ayat yang tadi. Mereka berpaling setelah datangnya petunjuk. Setelah datangnya hidayah kepada mereka, maka mereka berpaling. Maka umat Islam dilarang untuk menyakiti nabinya. Umat Islam dilarang untuk berpaling dari kitab yang diturunkan kepadanya. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, Qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami maksiat. Iwati iman rahimakumullah. Dan di antara sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka berkata kepada nabinya, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Wa tum ya Musa la nu'mina narallaha jahra fa'akhadatum as wa antum tandurun. Di mana mereka berkata kepada nabinya dan meminta kepada rasulnya, kami tidak beriman kepada apa yang kamu bawa sehingga kami melihat Allah dengan secara jahat, dengan secara terang terang melihat dengan kedua mata kami. Iwasa iman rahimakumullah. Tapi orang-orang yang beriman disifati alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Di mana orang-orang yang beriman, mukmin, mereka beriman kepada perkara yang gaib, tidak seperti orang-orang itu. Kemudian di antara sifat mereka adalah mengganti dan merubah ayat-ayat Allah Allah Ta'ala berfirman, Minal ladhina hadu yuharifuna al-kalima amma wazi'ihi. Di mana orang-orang Yahudi mereka merubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Bahkan mereka merubah lafaz Ketika Allah Ta'ala berfirman, Wa qulu hittatun nazilakum. Wa qalu Mereka mengatakan, Wa qalu hintatun Iwatu iman rahimakumullah. Sifat mereka adalah merubah ayat Al-Quran. Merubah nas. Maka umat Islam dilarang menyerupai mereka tahrif kepada ayat-ayat Al-Quran. Menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Menyelewengkan isi Al-Quran dari makna yang dimaksud. Iwatu iman rahimakumullah. Kemudian di antara sifat mereka dinyatakan oleh Allah Ta'ala mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Di mana mereka mengatakan innallaha faqirun wa al abdiyah. Yadullah maglulah. Mereka mengatakan Allah adalah fakir. Tangan Allah terbelenggu. Ini adalah merupakan sifat-sifat buruk. Sedangkan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah Ta'ala walillahil al-masalul akhlak. Kemudian ihwati iman rahimakumullah. Mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ Maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan kedua tangannya. Lalu dia mengatakan ini datang dari sisi Allah. Kemudian dinyatakan bahwasanya mereka beriman kepada sebagian dan mereka tidak beriman kepada sebagian. Allah Ta'ala menyatakan apa tuh minu Nabi ba'dil kita wa puru Nabi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian lalu kufur kepada sebagian? Dan di antara sifat mereka yang penting dijelaskan pada hari ini, di mana mereka akan membuat kehancuran di muka bumi ini. Mereka menyombongkan diri di muka bumi ini. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebab itu, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dengan kalimat yang menunjukkan pada sebuah ketetapan takdir di mana Allah Taala menetapkan wa qadayna wa qada rabbuka dalam ayat Al-Isra apuan di mana Allah Taala telah menetapkan dalam ayat yang keempat tadi wa qadayna ila bani israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn di mana mereka? Telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala akan membuat kehancuran di muka bumi ini dua kali. Dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang betul-betul sombong. Lalu Allah Ta'ala mengisahkan dalam ayat-ayat ini. Ketika mereka melakukan kesombongan yang pertama kalinya dan membuat kerusakan yang pertama kalinya. Maka Allah Ta'ala mengutus atas mereka hamba kami. Yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sehingga menjadikan mereka terusir dan menjadi umat yang hina. Lalu Allah Ta'ala menjadikan lagi mereka membuat kerusakan yang kedua kalinya dan mereka menjadi memiliki kekuatan yang kedua kalinya dan mereka menyombongkan diri yang kedua kalinya. Lalu Allah Ta'ala memperbanyak bagi mereka harta dan keturunan. Dan mereka menjadi umat yang banyak. Sehingga disebutkan bahwasanya mereka akan meliputi dunia. Dalam arti akan menempati dunia itu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan jika kamu berbuat baik maka kebaikan bagi kamu. Dan apabila kamu membuat kerusakan, maka bagi kamu. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, lalu Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke neraka. Iwat iman rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang itu Lalu apa yang dikatakan tadi oleh sebagian para ulama, bahwa jika dipahami ayat yang mulia ini, turun. Setelah di, dan dikisahkan setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dua kerusakan ini dilakukan oleh mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan apa yang kita lihat hari ini, apa yang kaum muslimin lihat hari ini tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi laknatullah. Mereka telah menempuh berbagai jalan dan usaha untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Pertama dari bentuk pemikiran. Di mana mereka memunculkan berbagai pemikiran. Dan membantu berbagai pemikiran yang sesat seperti mereka membuat sekolahan, penelitian, yang kita kenal sekarang umpamanya Islam ribelar Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Setiap pemikiran yang menyimpang, orang mengaku jadi nabi palsu. Orang mengaku mendapatkan wahyu dan berbagai bentuk penyimpangan, maka sesungguhnya orang-orang Yahudi berada di belakangnya dan mereka menjadi penopang dananya. Di sisi lain, mereka pun berusaha untuk melakukan berbagai cara termasuk penganiayaan. Dan Allah Ta'ala telah mengisahkan dalam Al-Quran Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita, Yushafu an alaikumul umamu, kama sada al aqlatu fi atiha. فقال قائل أو من كلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكن غساء كغساء السيل ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يخربن الله بين قلوبكم الوحنة Qalu wa mal ya Rasulullah qala dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan hentinya dan tidak akan berhenti mengintai melihat perkembangan kaum muslimin di mana saja berada dan mereka akan berusaha untuk menghalangi menghalang-halangi kita tegaknya tauhid ini tegaknya syariat ini mereka senantiasa akan mengerahkan berbagai usaha. Sehingga dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir saja kaum muslimin bagikan makanan yang empuk yang diserbu dikerumuni oleh orang-orang yang lapar termasuk negara-negara Islam sehingga para sahabat bertanya apakah kami pada waktu itu sedikit tidak kalian adalah banyak tetapi kalian bagaikan bui yang berada di atas air. Dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir. Dan akan dilemparkan kepada kalian penyakit wahal. Yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Ini peringatan dari Nabi saw kepada kita. Nah, iwata iman rahimakumullah. Maka adalah kaum muslimin dalam keadaan terjaga dan bersiap siaga. Sebab Allah telah telah menjelaskan. Wajalna likulli nabiyyin aduwa syayatin al-insi Demikianlah kami telah menjadikan musuh bagi setiap nabi jin dari manusia ataupun syaitan dalam berbentuk manusia dan syaitan dalam berbentuk jin akan menjadi musuh bagi kita. Maka adalah kaum muslimin yakbah. Terjaga. Bersiap dan menempuh berbagai perbekalan dan menempuh berbagai sebab untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi wasiman rahimakumullah. Walaupun kita mengetahui dan Allah Ta'ala telah menjabarkan dalam ayat Al-Quran bahwa musuh-musuh Islam tidak akan ridho kepada kita. Mereka akan mengerahkan berbagai usaha, baik dengan lisan mereka, baik dengan senjata mereka, baik dengan kekuatan mereka, senantiasa akan mengerahkan kepada kita dan diarahkan kepada kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunnah. Al mustaqbalu hadhil ummah. Bahwasanya masa depan ini adalah bagi umat ini. Bahwasanya kemenangan ini adalah bagi umat ini. Lihat kepada penjelasan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan di beberapa tempat. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak yang telah mengajarkan agama yang hak untuk menjadi nampak di muka bumi ini. Dan dinampakkan di muka bumi ini. Dalam arti Islam ini akan menang. Dan akan mendapatkan kemenangan di muka bumi ini. waktu iman rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kemenangan bagi umat ini dan akan menang umat ini selamanya. waktu iman rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa Allah taala akan memberikan kemenangan bagi umat ini. Di mana Allah taala menjelaskan wal aqibatu lil muttaqin dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menunjukkan dalam ayat ini bahwa kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dunia ini akan diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Iwatu iman rahimakumullah. Lihat kepada beberapa ayat yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Dan kita tetap untuk bersiap siaga. Menempuh berbagai sebab yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iman iman rahimakumullah. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam banyak ayat. Salah satu makna ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, intan surullah yang surkum. Wa yusabit Wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya kamu menolong Allah, maka Allah Ta'ala benar-benar akan menolong kalian. Dan akan meneguhkan kedudukan kamu. Akan menguatkan kedudukan kalian. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah Ta'ala Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Hudaibah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan marhalah perjalanan umat ini, telah terjadi pada kalian masa kenabian, lalu Allah Taala mengangkatnya. Maka telah akan terjadi kepada kalian masa khilafah di atas minhaj kenabian. Kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim pemimpin-pemimpin yang menggigit, pemimpin-pemimpin yang diktator. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan akan terjadi lagi pada kalian khilafah di atas minhaj kenabian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam setelah itu. Hadis ini menunjukkan bahwa masa depan bagi umat ini, di mana umat ini akan mendapatkan kemenangan kembali. Maka waktu iman rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada para sahabat, sesungguhnya kerajaan umatku, sesungguhnya kerajaan kekuasaan umatku akan meliputi timur dan baratnya, dan telah diperlihatkan kepadaku bumi timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku sepertinya berada dalam genggaman tanganku. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam sebuah tanah, maka menunjukkan bahwasanya kekuatan umat ini akan meliputi penjuru dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La hatta yuqatilul muslimun al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang beriman akan membunuh orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang mukmin akan membunuh mereka orang-orang Yahudi. Sehingga kala mereka bersembunyi, di belakang pohon ataupun batu, maka batu tersebut dan pohon tersebut akan berkata, Ya Muslim, Ya Abdullah, Hadal Yahud, Uktulu. Di mana pohon-pohonan akan berkata, ini di belakangku ada Yahudi. Di belakangku ada Yahudi, kata batu. Maka mereka mengatakan bunuhlah. Jadi wa iman rahimakumullah. Ini adalah merupakan janji dari Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin bahwa masa depan bagi umat ini. Masa depan akan diberikan kepada umat ini. Lalu ihwatu iman rahimakumullah.